Jadi dari kisah yang pertama yang kita sebutkan kisah tentang Syamsun salah seorang penduduk Romawi yang mukmin. Kemudian kita masuk pada kisah yang kedua yaitu kisah Jarjis salah seorang dari murid dari Hawariyin Isa bin Maryam dari kisah-kisah ini menunjukkan bahwasanya kisah mereka termasuk daripada Israiliyat. Termasuk daripada Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel secara tinjauan syariat Islam sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah Muqaddamah fi Usul Tafsir, beliau membawakan bahwasanya Israiliyat cerita-cerita Bani Israel dalam syariat kita dibagi menjadi tiga dibagi menjadi tiga yang pertama ada Israiliyat yang kandungan daripada cerita itu didukung oleh syariat kita yakni secara syariat kita itu ada dalilnya ada dalilnya maka cerita yang seperti ini boleh kita ceritakan dan kita amalkan tetapi ketika kita mengamalkan, itu kita mengamalkan dalil dari syariat kita, bukan berdasarkan Israeliat tersebut. Kita katakan Israeliat tersebut didukung oleh syariat, yang kita amalkan adalah syariat kita, hanya saja cerita tersebut ada dalilnya dan disahihkan oleh syariat kita. Yang kedua, Israeliat yang kandungannya itu ada unsur-unsur yang menyelisihi syariat kita. Karena Israeliat banyak Israeliat banyak dongeng dari Bani Israel dari Ahlul Kitab dari Yahud Nasrani mereka banyak menggun apa menyusun dongeng-dongeng yang kebanyakannya mungkin tidak sahih atau bahkan mungkin diantaranya abatil batil cerita yang seperti ini yang mengandung unsur menyelisihi syariat kita maka tidak boleh kita ceritakan tidak boleh kita amalkan kalaupun diceritakan maka harus ditenbih harus ditanbih kalau cerita ini batil kandungannya batil tidak boleh diamalkan tidak boleh ditiru dan yang ketiga adalah Israelia cerita-cerita Bani Israel yang didiamkan oleh syariat tidak didukung tidak pula diingkari yakni cerita semata-mata cerita dan tidak ada dukungan daripada syariat kita sallallahu alaihi dari syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pula ada pengingkaran dari beliau maka cerita yang seperti ini yang ditawakufi, ya ini sekedar cerita, maka ini rukhsah, ada rukhsah dari Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan hadithu an bani Israel wala haraj, ceritakan tentang bani Israel dan tidak ada dosa. yakni bisa diceritakan. Namun semata-mata cerita tidak ada faktor pendukung dari syariat kita tidak pula ada yang menghalangi atau yang melarang dari isi kandungan cerita tersebut. Dan cerita yang kita bawakan dari awal kita membahas sampai sekarang atau sampai pertemuan terakhir kemarin, alhamdulillah ketika kita membahas kita berikan fawaidnya dan kita bawakan juga beberapa adillah yang mendukung daripada faedah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, jadi Maksud saya dari membawakan tanbih ini jangan dipahami bahwasanya cerita yang kita bawakan semuanya sahih. La. Sebagaimana dikatakan oleh al Imamu Ahmad, salah satu salaha qainun. Tiga bidang yang tidak ada sanatnya, jarang ada sanatnya. Yang pertama at-tafsir, yang kedua al-maghazi dan yang ketiga at-tarikh. Yang pertama tentang tafsir. Yang kedua tentang maghazi, cerita-cerita peperangan masa lampau. Dan yang ketiga ad-tarikh, cerita-cerita tentang umat manusia, sejarah umat manusia. Ini jarang ada sanad, ya ini jarang ada sanad yang sahih. Namun sebagaimana saya katakan di awal pembahasan semata-mata kita bawakan rujukannya siapa yang menulis cerita tersebut dan bagaimana sanatnya maka qad ahal qad ahal al-uhda ila muallifiha maka kita sudah lepaskan tanggung jawabnya kepada sang penulis dan cerita yang kita bawakan alhamdulillah dari seorang imam yang terkemuka di zamannya yaitu al-Imam Muhammad bin Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala sahib tafsir al-azim pemilik kitab tafsir terbesar di bidangnya. Naam. Itu tanbih dari Allah. Kemudian kita lanjutkan kembali ke satu jenis. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui tentang latar belakang secara singkat dari Jarjis. Dia termasuk penduduk Palestina. Dan dia ini memiliki keberuntungan. Kalau dia bekerja, itu beruntung. Cepat menghasilkan uang. Bisnisnya cepat sukses. Dan dia adalah orang yang dermawan. Suka bersodakah, menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu saat dia ingin hijrah dari Palestina menuju ke Mausil dengan alasan karena di Palestina ketika itu dikuasai oleh raja-raja musyrikin yang kejam. Dikhawatirkan ketika raja tersebut mengetahui harta yang dimiliki oleh Jarjis yang banyak itu, khawatir mereka memfitnah Jarjis atau bahkan menyuruh dia untuk murtad dari agamanya. Karena dia ketika itu mukmin beriman dengan ajaran Nabi Nabi Isa namun disembunyikan keimanannya. Maka dia pergi berangkat melakukan hijrah ke Mausil dengan tujuan untuk bertemu dengan rajanya dan meminta agar dia bisa dimasukkan salah satu dari penduduk kerajaan tersebut. Dan dia membawa beberapa hadiah. Namun ternyata dia datang bertepatan dengan ritual, rutinitas yang biasa dilakukan oleh sang raja dengan seluruh penduduk kerajaan. Ketika itu sang raja bersama dengan menteri-menterinya ada di kerajaan menghadirkan seluruh penduduk kerajaan. Kemudian sang raja mengeluarkan berhala yang paling besar yang disebut dengan aflun. Kemudian berhala ini ditancapkan dan dihadapkan kepada seluruh umat manusia. Satu persatu diminta untuk sujud yang tidak mau sujud dengan berhala ini maka akan dibakar atau dia akan disiksa dengan segala jenis siksaan yang sudah disiapkan. Jarjis rahimahullah ketika dia hadir di majlis tersebut dia melihat bagaimanakah keanehan dan bagaimanakah ya pemandangan yang kurang sedap, pemandangan yang tidak enak yang dia lihat. Ternyata rajanya seperti ini, kejam, pengis dan memiliki kebiasaan seperti ini. Musyrik tulen memaksa orang untuk menyembah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun merubah niatnya yang alnya datang dengan damai dengan tujuan ingin menjadi penduduk Mausil, ternyata dia merubah semua niatannya, harta yang dia bawa yang awalnya ingin dia hadiahkan kepada sang raja dihabiskan, dibagi kepada orang-orang yang sepemahaman dengan dia. Kemudian setelah itu dia masuk ke tengah-tengah majelis sang raja, kemudian dia menghadap di hadapan raja dan terjadilah dialog panas antara sang raja dengan Jarjis. Ya, Jarjis pun langsung membuka pembicaraan, membuka dialog, mengajak sang raja untuk kembali kepada jalan yang benar, mengajak sang raja untuk kembali menyembah Allah. Namun sang raja menimpali ucapan Jarjis dan bertanya kepada Jarjis siapa dia dan dari mana dia. Karena memang tidak dikenal di kalangan penduduk kerajaan. Ini tidak diketahui siapa dia ini. Maka ditanya. Kemudian dia mengenalkan dirinya. Setelah itu terjadilah dialog yang selanjutnya. Yang intinya, Jarjis tetap ngotot. Raja harus tobat meninggalkan kesyirikan. Sang raja juga ngotot tidak mau meninggalkan kesyirikan. Dengan alasan Jarjis tidak bisa membawakan bukti kebenaran atas apa yang dia ucapkan. Kalau sang raja mengatakan Tuhan kita adalah berhala Aflun. Apa buktinya? Kita memiliki kerajaan dan kekuasaan yang sangat luas berkat siapa? Berkat berhala ini. Sedangkan dia, Tarjis mengaku Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Dia tidak memiliki kekuasaan. Dia dan dia juga tidak memiliki pengikut, maka ucapannya dusta. Di akhir dialog, sang raja pun memberikan pilihan kepada sang Cercis bagi begini saja janji. Kalau memang kamu ngotot ya seperti itu dalam keadaan tidak bisa membawakan bukti, maka pilih salah satu dari dua perkara. Imma kamu sujud kepada berhala ini, bebas kamu, silakan kamu pergi. Kalau tidak mau sujud dengan berhala ini, maka kamu harus siap masuk ke dalam api itu hidup-hidup atau kita siksa engkau hidup-hidup. Maka jadis rahimahullahu taala dengan keteguhan iman yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, dia menolak untuk sujud kepada berhala tersebut, kemudian dia pun mencela sang raja dan mencela berhala tersebut. Yang akhirnya sang raja pun marah besar, murka, mendengarkan ucapan dan celaan dari Jesus. Sampai sini kemarin. Berkata Al-Imam al rahimahullah melanjutkan kisah beliau wa amara bi khashabatin fanusibat lahu lil adab maka sang raja ketika dia murka mendengarkan telaan dari Jarjis dia memerintahkan untuk didatangkan satu lonjor kayu yang panjang dan besar fanusibat lahu lil adab kemudian kayu itu disiapkan untuk untuk menyiksa Jarjis wa ju'ilat alaihi amshatul hadid kemudian didatangkan sisir dari besi Amsyad itu jamak dari mustun, sisir-sisir dari besi. Fakhuddisa biha jasaduh. Kemudian sisir itu pun ditancapkan di atas kepalanya, kemudian dirobek jasadnya. Hatta tuqta' lahmuh wa jilduh wa Hingga sisir tersebut mengelupas atau melepas dagingnya, kulitnya, dan syaraf-syarafnya. Yakni dikuliti pakai sisa besi. Yumbah hilalu zalika bil khalli wal khardal. Bukan hanya itu. Setelah dikuliti hidup-hidup ya, kemudian sang raja minta dibawakan cuka dan juga rempah-rempah ditaruh di badannya Ya, Yakni kayak orang bikin makanan, dikuliti dulu ya. Habis itu kasih cuka, tidak hanya itu dikasih rempah-rempah. Falamma ra'a dzalika lam yaqtulhu Ternyata siksaan itu belum membuat Jarjis mati, masih hidup dia. Amara tadi masamir. Kemudian raja pun meminta untuk didatangkan enam mismar, enam paku besar. Min hadid, paku dari besi. Fa'uhmiyat, kemudian dibakar paku tersebut hingga panas hatta idza ja'alat naran ketika paku tersebut sudah mengandung api yakni sudah panas membara amara biha fasummira biha ra'suh hatta sala minhu dimahu maka paku itu pun ditancapkan di kepalanya kemudian dimasukkan di kepalanya hingga otaknya jadi itu keluar tapi apa yang terjadi falamma ra'a dzalika lam yaqtulhu tapi ternyata jadis belum juga mati jadi sudah dikayak gitu kan, dikasih rempah-rempah, dikasih bumbu, tidak mati. Dipaku kepalanya sampai otaknya keluar, juga tidak mati. Amara bihaudin min nuhas. Maka sang raja memerintahkan bala tentaranya untuk menyiapkan empang atau semacam galian lubang yang besar yang isinya adalah tembaga. kata alaihi. Kemudian tembaga tersebut dibakar, dipanaskan. Ya hatta idza ja'alahu naran ketika tembaga itu sudah panas umira bihi fa udkhila fi jawfi maka jarjis pun dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan dipanaskan beserta dengan tembaganya yakni digoreng atau direbus ya sudah dikasih bumbu sudah selesai ya dimasukkan ke dalam tembaga wa utbiqa alaihi bukan hanya itu lubang tersebut ditutup ya ditutup falam yazal fihi hatta bar hatta baruda haru dan terus jajis di dalam pemanggangan itu sampai tembaganya itu dingin ya dipanggang hidup tapi apa yang terjadi falam mara'a dzalika lam yaqtulhu ternyata jajis pun belum mati ya sudah dikitukan dimasukkan ke lubang lubangnya ditutup kemudian dinyalakan isinya tembaga tidak tahu jadi apa dia ternyata ternyata dia belum mati mirip kayak kisahnya Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam dimasukkan ke dalam api unggun raksasa yang disiapkan sak kampung dimasukkan ke situ tidak membakar beliau ini juga demikian ketika sang raja melihat kok tidak mati juga ini orang Da'abihi faqal. Maka sang raja pun memanggil Jarjis menghadapnya kemudian bertanya kepada Jarjis. Alam tajid alam mahadal adab alladhi tu'adzabu bih. Apa kamu nggak merasa sakit dengan siksaan itu? Faqala lahu Jarjis. Maka Jarjis mengatakan kepada sang raja, "Ama akhbaratuka anna laka rabban huwa aula bika min nafsik?" Bukankah saya tadi sudah bilang kalau kamu itu memiliki sesembahan yang sesembahan ini lebih mulia daripada dirimu? Qala bala qad akhbartani. Kata sang raja, "Iya, betul. Memang kamu tadi sudah cerita." Qala, maka Jajus mengatakan, huwa alladhi hammala 'anni 'adabak." Rabb itulah yang menanggung semua rasa sakit dari siksaan. Jadi semua rasa sakit saya tidak terasa. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala lahu dhalik ketika Darjis mengatakan ucapan seperti ini aiqana bisyar maka sang raja pun mulai merasa ada kejahatan di situ. Wah, kayaknya bukan manusia biasa ya. Bahaya ini orang. Wa khafahu ala nafsi wa mulki dan mulai raja dihinggapi rasa takut, khawatir kejelekan menimpa dirinya atau kerajaannya. Wah, satu orang ini bahaya diapa-apakan ya, dikuliti hidup-hidup yo ndak mati, dikasih bumbu yo ndak mati, dipaku kepalanya yo ndak mati, digoreng atau dipanggang pakai tembaga yo ndak mati. Kayak ini orang ndak beres sih. Ini orang bukan orang sembarangan. Khawatir sang raja terjadi apa-apa pada dirinya atau kerajaannya. Wa jama'a ra'yahu ala ayu khallidahu fis sijni. Maka dia pun memanggil semua gubernur kerajaan diajak musyawarah ini orang enaknya diapakan ini? Ya, diapa-apakan tidak ya mati. Enaknya diapakan? Okay, bagaimana kalau kita masukkan saja dia ke dalam penjara? Maka pembesar raja pun mengatakan, "Innaka in taraktahu taliqan yukallimun nas aw syaka ayyamila bihim alaih." Kalau kamu masukkan dia ke dalam penjara begitu saja, saya khawatir kalau dia ngobrol dengan tahanan-tahanan yang lain, Nanti tahanan yang lain itu bisa simpati sama dia. Kamu tidak lihat dia, itu orang ajaib, orang aji, anak ajaib. Ya, ini <laughs> orang aji, ini orang ini. Ya, dia apa apa kan tidak mati. Kalau kamu masukkan penjara, kamu diamkan di dalam sana, nanti ngobrol, bikin daurah dalam penjara nanti. Ya, ngobrol sama para tawanan yang lainnya, nanti bisa membuat pemberontakan atas kerajaan. Walakin, tetapi saya punya usul Murlahu bi'adabin fis sijni yushghiluhu an kalamin nas. Kalau saya punya usulan, tidak apa-apa, masukkan ke dalam penjara, tapi bukan semata-mata masuk dalam penjara. Jangan cuma numpang tidur di dalam penjara, tapi kasih dia adab dan siksaan yang membuat dia lupa dan tersibukkan, tidak tidak bisa komunikasi dengan orang. Ya, ini bukan hanya masuk penjara, siksa dia dalam penjara. Maka sang raja pun menuruti ucapan pembesar kaum ini. Fa'amara fatubiha fi sijni ala wajhi. Maka sang raja pun memerintahkan tentaranya untuk menyeret cerdis di atas wajahnya masuk ke dalam penjara. Seret. Kemudian dicuploskan ke dalam penjara. Bukan hanya itu. Thumma autada fi yadayhi wa rijlaihi arba'ata autada min hadid. Tangannya, kedua tangannya, kedua kakinya diikat dengan rantai dari besi. Fi kulli dan minha watad yang kemudian dihubungkan pada masing-masingnya dengan satu tiang. Tangan kanan kaca rantai dari besi diikatkan ke satu tiang. Ini lagi tiang terus demikian ini ditontangkan sama sang raja. Thumma amara bi istuwanin min rikham. Kemudian sang raja minta didatangkan satu tiang dari beton. Fawada'a ala dahrihi. Kemudian beton tersebut ditaruh di atas punggungnya. Ya ini dia kondisinya telungkup. Nah, tengkurap dia. Hamala dalikal ustuwana sab'atu rijal falam yaqillu. Beton ini kalau diangkat tujuh orang belum bergerak. Thumma arba'ata asyara rajulan falam yuqillu. Diangkat 14 orang belum bergerak. Thumma thamaniyata asyara rajulan fa'aqallu. Kalau diangkat delapan belas orang baru bisa diangkat. Ya ini betonnya lumayan berat. 18 orang baru bisa diangkat. Ingat loh ya, 18 orang bukan ukuran kita loh ya. Ukuran orang orang dulu. Ya, ukuran orang dulu. Orang dulu itu besar-besar. Ya, sampai ada disebutkan oleh lima Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya dengan sanad yang hasan, Nabi Samuel, Nabi Nabi Israel, hidungnya saja itu satu zira. Hidungnya tok, panjangnya satu zira Bagaimana dengan badannya. Nah ini orang dulu. Satu beton ya diangkat 18 orang orang dulu. Ini baru bisa diangkat. Fadalla yaumuhu dzalika dan tahtal hajar. Maka Jarjis pun melewati harinya tersebut terhimpit di bawah batu. Ya ini dia kondisi seperti itu di punggungnya diletakkan beton yang bisa diangkat 18 orang. Sudah. Di penjara dia. nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah diikat, dihimpit pakai batu. Sudah. Seperti itu. Tapi belum mati dia. Belum belum mati. Falamma adrakahul lail. Ketika malam tiba. Arsalallahu ilaihi malakan. Allah mengirimkan seorang malaikat untuk bertemu dengan Sajis. وذلك أول ما أيد بالملائكة وأول ما jaahul wahyu. dan ini adalah waktu pertama kali Allah memberikan pertolongan dari malaikatnya dan ini adalah waktu yang pertama Jajus mendapatkan wahyu. Dari sini mungkin bisa kita katakan beliau adalah seorang seorang nabi. Maka malaikat itu pun datang menemui Jajus di dalam penjara. Faqala anhul hajar. Malaikat ini pun mengangkat beton tersebut dari punggungnya. Satu malaikat cukup ya satu malaikat cukup malaikat itu sidat ya sidat mereka itu makhluk-makhluk yang paling kuat satu malaikat penjaga neraka itu delapan satu malaikatnya saja itu bisa mengalahkan dunia seisinya bukan satu dunia tiga dunia seisinya satu malaikat dia mampu nah Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengangkat tiga desa atau lima desa kaum Nabi Lut dengan satu sayapnya. Kemudian dibalik. Wa naz'al awtad bin yadayhi wa Kemudian malaikat ini pun melepaskan rantai besi dari dua tangan dan dua kakinya. Lepas. Nah, kayak melepas karet. Wa ta'amahu wa saqah. Kemudian dikasih makan, dikasih minum. Wa basyarahu wa dihibur oleh malaikat tadi karena kondisi dia sedang sedih, sedang galau ya karena dia mendapatkan siksaan dari sang raja. Falamma asbaha ketika sudah masuk waktu subuh akhrajahu minas sijni. Jarjis pun dibawa keluar kabur dari penjara. Wa qala lahu kemudian malaikat itu pun berkata kepada Jarjis, "Ilhaq bi adwi." Sekarang kamu pergi, temui sang raja. Fajahidu billah haqqa jihadih. Perangilah raja tersebut dengan sebenar-benarnya. Fa innallaha yaqulu lak Allah telah berfirman untukmu absyir wasbir bergembiralah dan sabarlah fa inni abdalika bi'aduwi hada sab'a sinin engkau akan menghadapi ujian dari raja yang kejam ini selama tujuh tahun lamanya. Yu'adzibuka wa yaktuluka fihinna arba'a mirar. Engkau akan disiksa dan dibantai selama empat kali. Fi kulli dzalika aruddu ilaika ruhak. Pada setiap kalinya engkau akan aku hidupkan kembali. Fa in kanatil qatlatu rabi'ah taqabbaltu ruhak wa awfaituka ajrak. Kalau sudah empat kali kamu dibunuh, sudah. Itu yang terakhir, masa hidupmu selesai dan kamu akan saya beri pahala yang sangat besar. Yakni sudah diberi mukadimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, kamu akan menghadapi raja ini selama tujuh tahun. Nah, di sela-sela tujuh tahun ini, ini banyak kisah-kisah menarik dari Jarjis. Tujuh tahun kamu akan menghadapi sang raja, kamu akan dibunuh empat kali, selama empat kali ini pula kamu akan hidup kembali. Pada yang keempat sudah tidak bisa hidup lagi, selesai masa hidup, ya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sang Jarjis pun keluar dari penjara dan berjalan menemui sang raja. Falam yas'uril akharun. Penjaga-penjaga penjara masih belum sadar kalau Jarjis berjalan melewati mereka. Illa waqad waqafa Jarjisu ala ru'usihim. Ternyata Jarjis sudah berdiri di depan mereka, Ya du'uhum ila Allah, mengajak mereka kembali kepada Allah. Mereka tidak tahu kalau yang berjalan adalah Jarjis. Ketika sudah berhenti, langsung ayuhan nas, wahai sekalian manusia, berimanlah kalian semua. Faqala lahul malik. Sang raja ketika mendengarkan suara Jarjis kaget. Kayaknya Jarjis. Maka sang raja pun bertanya, "Ajarjis? Ah, apakah itu Jarjis?" Qala na'am. Jarjis berkata, "Ya, itu saya." Qala sang raja pun berkata, "Man akhrajaka minasijn?" Siapa yang berani mengeluarkan kamu dari penjara? Qala akhrajani alladhi sultanuhu fawqa sultanik. Kata sang raja, yang mengeluarkan saya adalah Rob kamu yang kekuasaannya di atas kekuasaan. Falamma qala lahu dzalik ketika Dajjal mengatakan yang seperti ini, maliun ghaidhan, sang raja pun semakin marah dan murka. Orang ini waduh memang gak biasa. Sudah dimasukkan dalam penjara, diikatkan tangan dan kakinya, dikasih beton, dia keluar juga. Pada bi asnafil adab hatta lam yukhallif minha syai'an. Maka sang raja pun meminta semua tentara kerajaannya untuk mendatangkan semua jenis siksa dan tidak ada satupun siksaan yang ketinggalan. Jadi semua jenis siksa, siksa yang model kayak bagaimanapun didatangkan dan dibentangkan, dipaparkan di hadapan Sarjis. Falamma ra'aha Sarjis tasannafalah ketika Jajus melihat siksaan yang seperti itu mulai agak gentar dia agak takut waduh ini aja ini aja ada gergaji ada palu ada ini semuanya waduh mana mau diapakan ini mulai takut wajazaan mulai dihinggapi rasa khawatir dan rasa cemas pada diri Jajus waduh mulai ya baru aujasa ya Eva. Di sini lafadznya aujas. Aujas itu yakni baru muncul sedikit rasa takut. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Musa, faujasa fi nafsihi khifatam Musa. Dihinggapi sedikit rasa takut. Seperti ini, baru sedikit rasa takut. Kalau kita mungkin ya wallahu alam, dari awal Musa sudah mati. Tsumma aqbala ala nafsih. Namun Sarjus tidak tinggal diam Ketika hatinya sudah mulai gundah gulana, sudah mulai gentar dan takut melihat siksa itu, dia pun mulai membuat ekspresi. Akbal ala nafsi yu'atibuha bi'ala Dia langsung teriak-teriak, gak karu-karuan. Tujuannya apa? Untuk mencela dirinya sendiri. Ya, yakni di tengah-tengah keheningan itu dia langsung teriak. Ya, teriaknya apa? Marahi dirinya sendiri. Wahum yasmaun. Seluruh pasukan raja pun mendengarkan celotehan Jarjus. Ini ngapain teriak-teriakin orang ini? Ya Jarjus ngawang-ngawang gak karu-karuan. Falamma faragha min itabihi nafsah. Ketika dia sudah selesai, sudah diem, sudah tenang, ya, sudah selesai ngomel-ngomelnya, madduhu baina khashabatain. Maka pasukan raja pun menarik dia. Sudah selesai dia diem, sudah diambil. Dibawa kemudian dia dibentangkan di antara dua kayu. Ini kayu, kemudian dia ditaruh di tengahnya. Wawadau alaihi saifan ala mifrak ra'si. Kemudian sang raja mengambil pedang. Kemudian ditaruh di mifrak. Mifrak itu belahan kepala. Orang kalau pesisir belah tengah, itu namanya mifrak, tengah sini. Nah, ditaruh di atas kepalanya. Fawasyaruh hatta sakata baina rijlaih Kemudian pedang itu pun dijalankan dari atas ke bawah. Di, dibelah ya Allah. Wasara juzladain. Dia pun terbelah menjadi dua. Thumma amitu ila juzladain Kemudian mereka membawa dua bagian tubuh jarjis ini. Fakata'uhuma kata'an. Kemudian dicincang-cincang. Ya. Dibelah jadi dua yang ini dipisah, yang ini dipisah, dicincang-cincang. Walahu sab'atu usudin dariyah fi jubbin. Raja memiliki hewan peliharaan. Dia memiliki sebuah sumur, dalam sumurnya. Di dalam dasar sumur itu hidup tujuh ekor singa yang sangat buas. Wa kana sinfan min asnafi adabih. Sumur ini termasuk di antara bentuk siksaan yang sudah disiapkan oleh sang raja. Semarawu bisa jadi ilaiha kemudian potongan-potongan tubuhnya jajus tersebut dilemparkan ke dalam sumur tadi. Tujuannya apa? Biar dimakan sama singa. Falamma hawa nahwaha, ketika daging itu pun jatuh satu persatu ke dasar sumur. Amarallahul usud maka Allah memerintahkan semua singa yang ada di situ. Faqada'at biru'usiha wa a'naqiha singa tersebut langsung spontan menundukkan kepala dan lehernya, menghormati kedatangan daging cercis. Ya, nggak langsung biasanya kalau singa dikasih makan langsung buas. Ini ndak kasih daging tahu daging siapa yang datang, yang datang ndak layak untuk dimakan, maka dia pun menundukkan kepalanya. Dihormati. Wakamat ada barasiha. Bukan hanya itu, singa tersebut langsung membentuk barisan mengelilingi daging tersebut. La ta'lu an taqiyahul ada. Jangan sampai ada hewan-hewan kecil yang lain yang mencuri daging tersebut. Dijaga sama singa tersebut. Nggak dimakan tapi dijaga. Fadalla yaumuhu dzalika mayyitan fakanat awwala maitatin taqaha. Itulah waktu pertama beliau mati dan demikianlah beliau mati di bawah sumur tersebut. Dan inilah apa namanya ini kali pertama beliau meninggal. Bagaimana beliau bisa hidup kembali? Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tayyip. Karena beliau mati empat kali dan masing masingnya akan hidup lagi. Yang pertama beliau masuk di dalam sumur tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimanakah beliau bisa hidup dan keluar dari sumur itu, dan bagaimanakah keadaan singa-singa itu. Kita dengarkan insya Allah kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam Dari seri yang kedua kisah Cercis ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, min ajaibil iman, hina dakhala fi jawfil qurub. Di sini terdapat faedah keajaiban, keimanan. Bila keimanan itu sudah tertancap di dalam hati. Kita lihat bagaimana kajian Seorang diri ya datang di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bengis dan kejam. Namun hal itu tidak membuat beliau gentar untuk menghadapi sang raja tersebut. Apa yang membuat beliau tegar? keimanan yang ada pada diri beliau. Itulah keimanan apabila sudah masuk ke dalam hati, tertancap kuat di dalam hati, fahasala anhul ajaib, maka akan muncul keajaiban-keajaiban dari keimanan tersebut. Dan banyak sekali karomah-karomah yang diriwayatkan oleh para ulama kita tentang bagaimanakah keajaiban yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Ya, keimanan mereka kuat seperti dalam kalau kisahnya sahabat seperti saat ibn Abi Waqqas memimpin pasukan untuk menyerang Persia yang beliau melewati sungai terbesar di Irak, Sungai Dajlah. Dilewati dengan kuda, bukan dengan perahu. Beliau memerintahkan semua pasukan dalam keadaan beliau sakit, memerintahkan semua pasukan untuk beriman kepada Allah, bertobat, jangan ada yang maksiat pada hari ini. Beliau pun melewati sungai tersebut dengan kuda-kudanya. Karomah. Karomah. Seperti juga gulam, kisah gulam yang ma'ruf dalam Sahih Muslim, ya. Bagaimanakah dia disiksa oleh oleh sang raja tiga kali ditaruh di tengah laut, ditenggelamkan di sana, ditaruh di atas gunung, dilempar dari gunung wa ila akhirih. Beliau pulang ke kerajaan dengan selamat, tidak gentar. Apa yang terjadi? Ah, karena apa itu? Dikarenakan keimanan yang ada pada diri beliau yakni muncul di situ ajaib wa karamat Allah subhanahu wa taala akan muncul keajaiban-keajaiban dan karomah-karomah yang muncul dari keimanan seseorang sebagaimana yang dikatakan oleh Herakl raja Romawi ketika bertemu dengan Abu Sufyan Sahar ibnu Harbin radhiyallahu taala ketika itu beliau masih kafir ditanya ya Herakl raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan bagaimanakah keadaan orang-orang yang mengikuti Muhammad Apakah ada yang murtad? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada satupun di antara mereka yang murtad. Maka Hirakal beliau mengatakan atau dia mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, "Kadzalikal iman idza khalatathu bashashatuhu al-qulub." Demikianlah keimanan apabila telah masuk di dalam hati tidak akan tergoyang, tidak akan gentar dengan apa yang ada dan apa yang menimpanya. demikian boleh karena berdina asakumullah di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini dari cerita ini, qad yusibu 'alal mu'minin khaufun minal halak li ajlil iman. Terkadang terkadang muncul dari diri seseorang yang beriman rasa takut dari kebinasaan. Kayak jajis tadi. Kayak jajis ketika melihat siksaan yang banyak tersebut muncul sedikit rasa takut, sedikit itu sesuatu yang tabiri, karena memang manusia diciptakan dan mereka memiliki rasa rasa takut. Bukan hanya terjis. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang beliau memiliki keutamaan bahkan termasuk ulil azmi dan pengikut beliau banyak kedua setelah pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga ketika melihat bagaimana tukang sihir yang dihadapkan di hadapan beliau di kerajaan Firaun, beliau juga memiliki rasa rasa takut, agak takut. Itu sesuatu yang biasa, namun rasa takut tersebut tidak kemudian mengalahkan mereka atau bahkan melemahkan semangat mereka. Demikian pula di antara faedah dari kisah ini adalah al-hathu 'ala syaja'ah fi muharabatil a'da. Anjuran untuk berani dalam memerangi musuh-musuh Islam. Keberanian jenis itu bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimanakah ketegaran beliau, keberanian beliau dalam mengingkari kemungkaran semampu beliau. Demikian pula kita selaku sebagai umat Rasul Wasallam, umat dari seorang nabi yang paling mulia di antara semua para nabi dan para rasul, harus semai kita untuk lebih berani lagi untuk bisa mengingkari kemungkaran dan tentunya bukan kemudian keberanian yang tidak dibangun di atas ilmu jangan kemudian wah perannya ada kemungkaran itu sikat itu sikat semuanya serba sikat akhirnya nggak ada odolnya ya ini sikat sana sikat sini sikat sana habis semua harus ada bawabitnya Demikian pula jadis beliau melihat beliau mampu dan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan juga pembelaan maka beliau maju untuk mengingkari kemungkaran tersebut intinya ya azza azakumullah al hasu ala asy-syaja'ah perlu bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan yang namanya keberanian